بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin, pendengar dari muslim, pemirsa Haku TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan beragam macamnya dan banyak jumlahnya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dan pada pagi ini kita masuk dalam pembahasan auhamun fid du'a. Ya. Di antara kaum muslimin di antara manusia ada di antara mereka yang mereka berpangku tangan dengan harap-harap berpangku tangan dengan harapan dan amalan yang kecil yang sedikit yang digambarkan dengan keutamaan yang sangat besar. <clears throat> Kita akan lihat apakah hal itu sesuatu yang benar ataukah ada hal yang harus disempurnakan. Maka tentunya seseorang memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu hal yang baik, satu hal yang bagus, satu hal yang berfahala. Namun, apakah cukup dengan harap saja kepada Allah tanpa dibuktikan dengan bukti nyata dengan melakukan amalan-amalan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan hendaknya seseorang menghindarkan dirinya dari sekedar mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa menjalankan sebab-sebab datangnya rahmat itu. Seseorang hanya berpangku tangan dengan doa yang diucapkan dengan lisan tanpa dibarengi dengan taubat yang dibuktikan dengan sepenuhnya dengan meningg berusaha meninggalkan ya, dengan mohon ampun, dengan tekad kuat untuk meninggalkan, ya. maka justru ya, demikianlah yang seharusnya dilakukan bukan hanya sekedar berpangku tangan dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan. Kata beliau, Innal abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbab al-mudirrah lahu fid dunya wa akhiratihi wala budda. Sesung, sesungguhnya seseorang itu memang mengetahui, memahami bahwasanya maksiat dan kelalaian itu termasuk di antara sebab yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan itu satu hal yang pasti. Walakin akan tetapi seseorang juga berpangku tangan bil ittikali ala afillahi wa maghfiratihi dengan uh, memasrahkan kepada ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada pemaafan Allah Subhanahu wa taala juga seseorang hanya berpangku tangan dengan bitaswifi bitaubah ya dengan ya nanti saya akan tobat juga nggak mungkin saya seperti ini terus nanti ada saatnya saya akan bertobat. terkadang sebagian orang juga hanya berpangku tangan dengan bil istighfar bil lisan ya, dengan memohon ampun dengan lisan semata tanpa dibarengi dengan aksi nyata wataratan dan terkadang ada di antara orang-orang juga berpangku tangan bi fi'lil mandubat melakukan hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah sudah saya lakukan sunnah ini. Ya, dan dia memiliki keutamaan seperti seumpamanya puasa Ashura. Ya, dia akan mem memiliki keutamaan pengampunan satu tahun. Kemudian dia setelah itu berpangku tangan cukup dengan itu. Dia melakukan dosa dan dia kemudian puasa Asyura eh, sudah dia berpikir satu tahun penuh dia sudah mendapatkan ampunan ya ini orang yang berpangku tangan dengan seperti ini itu satu hal yang tidak benar wabil ilmi tarotan atau berpangku tangan dengan keilmuannya saya sudah saya sudah paham saya sudah uh, memiliki keilmuan tentang ini udahlah saya nggak perlu nasihat lagi karena saya sudah faham. nah wabil ihtijaji bil qadari tarot terkadang juga ada yang kemudian berpangku tangan dengan takdir saya sudah ditakdirkan seperti ini mau gimana lagi ya wabil ihtijaji bil asbahi wan nadhair taratan dan ada juga orang yang berpangku tangan atau ber, beralasan dengan adanya orang-orang yang semacam itu artinya orang-orang eh, saya nggak cuma sendirian melakukan ini ya sehingga ada orang mengatakan ya kalau melakukan kesalahan sendirian itu rasanya lebih uh, tertekan dibandingkan melakukan kesalahan bersama ya sehingga apa sehingga dia berpikir saya melakukan dosa ini bukan sendirian yang lain juga melakukan biasa tuh nggak usah terlalu uh, berperasaan yang lain pun sama, yang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, ada yang e, beranggapan demikian ketika dia melakukan dosa. Ada juga bahkan wal iqtida bil akabir. Ada orang-orang yang mengikuti ya orang yang sudah senior. Udah si fulan saja yang senior dari sisi ini dan itunya dia melakukan itu masa saya nggak boleh ya Ya ini semua adalah prasangka-prasangka yang seakan membenarkan perbuatan dia. Ada yang modusnya tadi, motifnya mengikuti orang yang lebih senior sehingga dia merasa saya lebih layak untuk melakukan yang hal ini, kesalahan ini yang senior saja melakukannya. Ada yang kemudian dia e, beralasan Allah Maha Pengampun, Allah memberikan ampunan dengan melakukan kita amalan ini dan lain sebagainya maka itu semua adalah uh, prasangkaan yang tidak benar ya karena dia hanya uh, berpenuh harap kepada uh, sesuatu yang tadi kita sebutkan ya dan dia tidak membarengkan prasangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan uh, amal soleh yang dilakukan olehnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب Gak sedikit kata Ibnu Qayyim orang yang beranggapan bahwa seandainya saya melakukan ini dan itu dari perbuatan dosa-dosa kemudian saya mengucapkan astagfirullah maka dosa itu akan hilang seketika. ini nggak sedikit yang beranggapan demikian. Ya. Cukup dengan lisan, astagfirullah. Maka kemudian dosa itu hilang. Dan tentu hal ini adalah hal yang keliru oleh karenanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan di antara mereka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada yang berdalil dengan Quran, dengan hadis, ya, Ya. Dan dalil-dalil itu disebutkan oleh dia untuk kemudian dia berpangku tangan kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan ketaatan yang lainnya. Sebagai contoh ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, qala li rajulun minal muntasibina ila al-fiqh ya. Ada orang yang mengatakan kepada saya dan dia adalah termasuk orang yang ya dianggap ahli fiqih. Ana af'alu ma af'alu. Saya melakukan semua yang ingin saya lakukan ya walaupun itu adalah perbuatan dosa ya dilakukan Summa akul kemudian saya mengucapkan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah subhanallah wa bihamdi sebanyak seratus kali waqad waqad ghufira dzalika ajma'u dan dengan itu dosa-dosa dosa-dosa saya telah diampuni. Ya. Dan dia mengatakan itu bukan dengan omong kosong, tetapi dia mengatakan itu dengan dalil. Dan benar hadis datang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi mengatakan man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi dalam sehari sebanyak seratus kali huttat anhu khotoyah akan dihapuskan darinya semua kesalahan walau kanat mithla zabadil bahri sekalipun kesalahan itu sebanyak seperti buah eh, buih di lautan maka kemudian dia melakukan semuanya apa yang dia inginkan kemudian dia ucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali udah dia melakukan dosa ya dia lakukan dia meninggalkan kewajiban ya dia tinggalkan karena dia berpikir cukup penebusan dosa dengan subhanallah bihamdih dalam sehari seratus kali. Ya. Maka kalau kita lihat dia berdalil. Ya. Kalau kita lihat dia berdalil. Bukan berarti Ibn Qayyim kemudian menyalahkan zikir ini tidak, tetapi yang dikritisi adalah orang yang melakukan segalanya yang dia inginkan, mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berpangku tangan dengan ucapan subhanallah bihamdi seratus kali sudah selesai. Allah ampuni. Ada yang lainnya juga mengatakan kepada beliau Ibnu Qayyim belum mengatakan ya ada penduduk Mekah yang mengucapkan nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al kami ini kalau di antara kami ada yang melakukan suatu perbuatan dosa apapun itu kemudian ightasala wa tafa bil baiti usbu'an wa qad muhiya anhu dhalik ya kemudian dia mandi dan dia tawaf di Ka'bah sebanyak tujuh putaran maka wa qad muhiya anhu dhalik dosanya akan dihapus begitu saja. Hmm. Dia berpangku tangan dengan tawaf tujuh kali. Dosa apa? Semua dosa, segala dosa. Dia tawaf melakukan dosa, tawaf lagi melakukan dosa lagi. Dia berpikir ya udah, itu udah selesai. Ya, urusan dosa kemarin udah selesai. Ada yang semacam ini. Ada yang lain juga mengatakan dia mengatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda adnaba 'abdun dhanban faqala Ayy rabbi inni asabtu dhanban faghfir li lah Ya, ada seorang hamba yang melakukan dosa kemudian dia mengatakan ya Rabb saya terjerumus kepada dosa ini ampunilah saya ya Allah maka dia pun diampuni Thumma makatha masya Allah kemudian berlalu waktu dia kembali mengulangi dosa itu. Thumma adnaba dhanban akhar. Dia melakukan dosa yang lainnya lagi. Faqala rabbi inni asabtu dhanban faghfirli. Faghfaralah. Kemudian dia mengatakan setelah dia melakukan dosa yang berikutnya, ya Allah, aku terjerumus kepada dosa berikutnya. Maka ampunilah saya. Kemudian dia diampuni. Kemudian berlewat lagi waktu. Kemudian dia melakukan dosa lagi dan dia memohon ampun lagi kepada Allah dan diampuni. Ini disebutkan hadis ini. Ini kita sedang menyebutkan hadis. Maka setelah itu kemudian Allah berfirman, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih." Hambaku ini tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa-dosanya dan mengambil dosa-dosanya. Qad ghafartu li 'abdi, maka aku ampuni dosa-dosa hambanya, hambaku. Falyasna' ma syaa. Ya, nih yang menjadi dalil dia. Falyasna' ma syaa, maka hendaknya dia melakukan apapun yang dia inginkan. Lakukanlah apapun yang diinginkan, kemudian nanti dia mohon ampun dah diampuni. Ya. Kemudian dia mengatakan setelah membaca hadis ini, ya, orang tersebut yang datang kepada Ibnu Qayyim mengatakan, la asyuk anna li rabban yaghfiru dzanba." Saya enggak ragu, saya itu punya Rob yang mengampuni dosa-dosa saya dan mengambil dosa-dosa saya. Maka dia kemudian melakukan apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya dari dosa-dosa. Yang penting saya cukup meyakini Allah punya, uh, saya punya Allah, saya punya Rob yang mengampuni, yang mengampuni saya dan saya bisa melakukan apapun itu. Ya. Maka ini adalah perasangkaan dia ya, yang tentunya dia tertipu dengan perasangkaan tersebut sehingga dia mengikuti hawa nafsunya terus apapun yang diinginkan dihasut oleh hawa nafsunya dia lakukan dia tidak mengerem dirinya dia tidak menahan hawa nafsunya dia ikuti semua arahan hawa nafsunya kemudian setelah itu dia cukup ya Rob ighfirli ya Allah wahai Rabbku ampunilah saya maka Allah akan ampuni dia berpangku tangan dengan demikian. Dengan cukup dia mengucapkan astagfirullah, ya Allah ampuni saya dan kemudian uh, dia beranggapan begitu saja Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Kata beliau, "Wahada ad-darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin min raja Ya, ini adalah contoh orang-orang yang ya memiliki pengharapan yang dikaitkan dengan nas-nas dikaitkan dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Wattakala alaih dan dia kemudian udah berpangku tangan dengan dalil-dalil tadi. Udah selesai. Melakukan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Subhanallah bihamdi seratus kali semua yang yang dia lakukan dari dosa-dosa akan diampuni. Ya. Dia kalau di tanah haram dia mandi, dia kemudian tawaf tujuh putaran udah selesai apapun yang dia inginkan dari hawa nafsu yang dia ikuti Allah ampuni ya. apapun yang dia ikuti dari hawa nafsu kemudian tiga dia cukup Allah maghfirli dah selesai dia kira dianggap bahwa semua urusan sudah selesai dosa Allah ampuni ya ini ada di antara orang-orang demikian dan ketika ada orang yang menasehati dia udah selesailah dari melakukan keburukan ini. Jangan kau ikuti hawa nafsu. Jangan engkau senantiasa melampiaskan apa yang jadi hasrat. Dah rem, tahan. Ketika dinasihati demikian, maka keluar dalil-dalil yang tadi dia uh, yang tadi kita sebutkan cukup saya akan mengucapkan subhanallah bihamdi seratus kali dan itu saya lakukan setiap hari. Nah, jadi ya, yang saya lakukan dari dosa-dosa sudah Allah ampuni dengan ini. Ya, sehingga ada di antara orang-orang yang demikian. Bahkan lebih-lebih lagi <clears throat> yang lebih mengherankan lagi dalam masalah ini ya. Ghura ibn Wa'ja ibn hal yang sangat uh, ucapan mereka yang sangat gharib, yang sangat aneh dan menakjubkan sekali. Ya. Yang mengherankan bukan menakjubkan, yang mengherankan sekali. Ada yang mengatakan at-tanazzuhu minadz-dzunubi jahlun bi si'ati afillah. Yang meng, uh, eh, meninggalkan, menjauhkan diri dari dosa itu adalah perbuatan jahlun kata dia. Perbuatan Eh, ketidaktahuan dengan luasnya pengampunan Allah. Jadi kalau kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa kata dia ini orang ya dia tidak tahu kalau Allah itu Maha Pengampun. Jadi standar dia adalah ketika orang itu tahu bahwa Allah Maha Pengampun dia melakukan berbagai macam dosa. Baru ketika dia melakukan berbagai macam dosa, ah ini orang pinter ini. Ini orang berilmu ini. Di mana letak keilmuannya? Dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun sehingga dia melakukan segalanya. Nah, ini kata Ibn Qayyim, ini adalah ucapan yang sangat mengherankan sekali. Ada ucapan yang lain tarkuz dzunub jur'atun ala maghfiratillahi wastisgharun laha. Kata uh, ada orang juga yang mengatakan kata Ibnu Qayyim bahwa meninggalkan dosa itu adalah sebuah perlawanan terhadap keyakinan atas Allah Maha Pengampun dan menganggap kecil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan dosa itu dianggap bahwa dia berkeyakinan bahwa Allah itu tidak Maha Pengampun. Ini saking lebih ekstrim lagi dari yang tadi. Kalau tadi ya, dia masih melakukan amalan-amalan, ya. dia masih melakukan amalan-amalan, kemudian dia uh, berpikir dengan amalan itu dia bisa melakukan apapun dan Allah akan ampuni. Tapi yang ini lebih ekstrim, meninggalkan dosa itu suatu kesalahan, ya. bukan melakukan dosa yang suatu kesalahan, tetapi meninggalkan dosa tidak melakukan maksiat ya atau melakukan maksiat itu suatu kesalahan eh apa tidak melakukan maksiat itu suatu kesalahan kata dia jadi kalau sebaliknya melakukan dosa itu suatu kebenaran di mana letak kebenarannya kata dia ya, kata dia letak kebenarannya adalah ketika dia melakukan dosa berarti dia berkeyakinan Allah Maha Pengampun ya jadi logikanya dibalik sama dia Eh, na'udzubillah dari keadaan kita berkeyakinan dan berprasangka demikian. Sehingga kita meninggalkan segala macam ketaatan kepada Allah dan melakukan segala pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hazm mengatakan, ya, "Ra'aitu ba'dha haula yaqul fi du'aihi saya melihat sebagian dari mereka mengucapkan dalam doanya. Ya, orang-orang yang beranggapan seperti yang tadi kita sebutkan itu dalam doanya mereka mengucapkan kata Ibnu Hazm, Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari uh, bebas dari kesalahan. Ya, jadi nggak mau bebas dari kesalahan justru. Dan dia meminta kepada Allah supaya dia tidak bebas dari kesalahan. Kalau kita harusnya memohon kepada Allah, ya Allah minta hidayah supaya saya ditunjukkan kepada kebaikan. Ya, dihindarkan dari keburukan. Kalau dia, ya Allah, saya minta kepadamu supaya saya tidak bebas dari kesalahan. Ya, seakan, ya Allah, saya memohon kepadamu supaya saya diarahkan kepada keburukan. Ya, di antara mereka ada yang berdoa di dalam doanya demikian kata Ibnu Hazm. Maka hal ini adalah keadaan orang-orang yang sedang tertipu ya, dan na'udzubillah kita berlindung kepada Allah dalam keadaan dari keadaan demikian. Mereka tertipu dengan seakan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa udah semua dosa Allah ampuni jadi dia melakukan semua maksiat kenapa ya Allah juga akan mengampuni semua dosanya ya dia berdalil fa innahu yaghfiru dhanba kulli. Eh, padahal ya, Allah ia mengampuni dosa. Semua dosa adalah diampuni tetapi untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat dan dengan taubat yang betul-betul taubat, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi ya dan memohon ampun, memohon maaf jika berkaitan dengan hak adami bukan yang sekedar beranggapan Allah Maha, Am, Maha Pengampun sudah selesai tidak. Ketika kita kata Ibn Qayyim, ketika kita uh, beranggapan dengan ayat ini bahwa Allah mengampuni semua dosa, maka termasuk di dalamnya dosa syirik. Dan itu adalah suatu hal yang keliru. Karena Allah menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang dikehendaki. Bagi orang yang dikehendaki, bukan semua kemudian diampuni begitu saja. Ada tahapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya alasan orang yang ingin mengikuti hawa nafsu. Kemudian dia mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba Semua dosa akan Allah ampuni. Kalau itu yang terjadi, maka ancaman yang ada itu akan tidak berlaku lagi. Ya, kalau kita hanya berpangku tangan dengan roja, dengan pengharapan kemudian selesai dan Allah akan berikan apa yang kita harapkan, Lalu apa fungsinya dari ayat, hadis yang menyebutkan tentang wa'id? Ancaman-ancaman. Apa fungsinya? Maka tidak berlaku lagi dan padahal Al-Qur'an maupun hadis tidak ada yang sia-sia. Ayat tentang wa'id, tentang ancaman tidak sia-sia. Ayat tentang janji juga tidak sia-sia. Ya, semuanya berlaku. Ya, semuanya berlaku. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami juga kita juga sempat sebutkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagai contoh ya. Ada orang-orang yang kemudian tertipu dengan uh, bahwa saya telah melakukan sunnah ini. Ketika dia telah melakukan sunnah ini, dan sunnah itu yang memiliki keutamaan ini dan itu maka dia kemudian berpangku tangan dengan melakukan segala macam dosanya maka itu satu hal yang keliru ya, ya di sini beliau contohkan orang yang terus menerus dalam perbuatan dosa dia beranggapan cukup saya dengan puasa Ashura atau puasa Arafah sehingga dia mengatakan saumu yaumi Ashura yukaffiru dzunubal am kulliha dan puasa Ashura itu mengampuni dosa semua dalam setahun. Dia berpikir demikian. Padahal tidak demikian. Dia cukup berpangku tangan dengan dengan puasa Ashura dan dengan keutamaan yang lain. Padahal kalau kita berpikir bahwasanya puasa Ashura ia memiliki keutamaan pengampunan dosa. Tetapi lihat dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan tentang Ramadan. Ya, jelas puasa Ramadan lebih utama dari puasa seluruhnya puasa Ashura, puasa Arafah, puasa Ramadan lebih utama. Tetapi pun puasa Ramadan, Allah akan jadikan dia sebagai kafarat dari dosa ketika apa? Idza jtunibatil kabair, ketika dia menghindari dosa besar. Itu puasa Ramadan. Maka bagaimana dengan puasa sunnah yang tidak lebih agung dari puasa Ramadan? Ia memiliki keutamaan itu, tetapi kemudian kita tidak berpangku tangan dengan e, berpikir dengan beranggapan bahwa puasa tersebut memiliki keutamaan ya pengampunan dah selesai kemudian kita lakukan segala dosa tidak ya tetap kita harus e, melakukan hal-hal yang lainnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dengan sepenuhnya. Kita lihat ada di antara mereka yang beranggapan bahwa semua ini adalah tergantung kepada prasangka kita kepada ham, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ya. Dan ini hadis yang sahih. Ana 'inda dhann ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Maka hendaknya seorang hamba itu berprasangka kepadaku apapun itu apa yang dia kehendaki sehingga dia beranggapan kalau gitu saya berprasangka bahwa Allah akan mengampuni saya dia melakukan dosa dosa dosa dosa kemudian dia hadirkan prasangka Allah ampuni saya Kemudian dia dosa lagi, Allah ampuni saya. Dosa lagi, Allah ampuni saya. Udah. Akan seperti itu. Padahal tidaklah demikian. Iya. Bahwa prasangka itu Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Iya. Tetapi anna husna dhanni ma yakunu ma'al ihsan kata Ibnu Qayyim bahwasanya prasangka yang baik kepada Allah itu harusnya ya ma'al ihsan juga diiringi dengan kebaikan pula bukan dengan sekedar prasangka praduga yang ada di dalam benak prasangka yang benar ya husnudzon kepada Allah yang benar adalah husnudzon yang dibarengi dengan aksi nyata perbuatan amal soleh kebaikan bukan hanya sekedar uh, husnudzon kemudian ya sudah selesai berprasangka kepada Allah dah selesai yang benar semuanya yang tadi kita sebutkan Allah Maha Pengampun Allah Maha Penyayang Allah memberikan ampunan ketika kita melakukan uh, puasa Ashura puasa uh, Arafah kemudian meng, ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdi ya kemudian ketika kita mengucapkan Allahumma ghafirli ya itu semua kita tidak berpangku tangan dengan itu saja tetapi yang benar adalah kita melakukan itu dan kemudian kita iringkan juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita selesai cukup dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Tidak. Kita berprasangka innama yakunu ma'al ihsan. Berprasangka baik itu adalah prasangkaan yang dibarengi dengan perbuatan baik. Sebaliknya wa ammal musii'u al-musirru al kaba'iri wadh-dhulmi wal mukhalafat. So, eh, sebaliknya orang yang melakukan keburukan terus-menerus, dosa besar, kezaliman, ya. Dan mukhalafat, ya. Melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua adalah tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih justru itu eh, menghalangi seseorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika orang kemudian melakukan dosa-dosa dosa-dosa kemudian dia berprasangka anggapannya dia saya uh, anggapan dia saya berprasangka baik kepada Allah, Allah akan ampuni saya. Hal itu justru tamna'uhu min uh, eh, min husni dhanni. Uh, terus menerus dalam dosa itu menghalangi seseorang di dalam berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanun nasi dhannan bi rabbih atwa'uhum lahu atwa'uhum lahu. Oh, sebaik-baik orang yang berprasangka baik kepada Allah, ya. Sebaik-baik orang yang ber, berprasangka baik kepada Allah adalah dia atwa'uhum lahu adalah orang yang paling taat di antara mereka, di antara manusia. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi husnudzon itu berbanding lurus dengan ketaatan. Ya, bukan berbanding terbalik. Ya, tetapi husnudzon itu berbanding lurus dengan ketaatan. Semakin seseorang itu husnudzon kepada Allah, maka semakin dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita lihat itu bukan orang yang berpangku tangan dengan praduga saja, dengan prasangka saja. Ya, tetapi dia adalah orang yang melakukan aksinya nyata dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Hasan Al Basri, Hasan Al Basri mengucapkan ya, mengatakan innal mu'min ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia berhusnuzon, berprasangka baik kepada Rabbnya, fa ahsanal amal, maka dia akan bagus juga amal perbuatannya. Sebaliknya, wa innal fajira dan sesungguhnya pelaku dosa asa adzanna bi rabbih sejatinya dia sedang berprasangka buruk kepada Rabbnya faasa al amal maka akan berlanjut pula amalannya buruk maka sekali lagi uh, itu berbanding lurus dengan kebaikan kalau dia uh, kemudian dia tidak melakukan kebaikan maka sama saja dia tidak melakukan husnudzon sejatinya dia tidak sedang melakukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh ya pada ucapannya ya Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam tentunya kita tahu ceritanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat As-Saffat. <clears throat> Kata Ibn Qayyim, فَإِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ قَوْلُهُمْ حَسَّنَّا ظنون ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا Kalau ucapan mereka itu adalah ucapan yang bermanfaat ya, yaitu eh, bahwasannya eh, baiknya prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat seseorang itu tidak diazab orang pelaku zalim sekalipun tidak diazab seorang fasik tidak akan diazab Kenapa? Karena orang zalim, orang fasik tadi berprasangka Allah akan mengampuni dan Allah tidak akan mengadab. Falyasna' الْعَبْدُ مَا شَاءَ syaa كُلَّ yartakib kullama nahahu Allah anhu wal yuhassin dhannahu billah fa inna Coba berprasangkalah kepada Allah dengan prasangka yang dia inginkan bahwa Allah tidak akan uh, mengazab dia maka dia lakukanlah sesuatu semua hal yang dia inginkan eh, yang Allah larang dia lakukan cukup husnudan kepada Allah neraka api neraka tidak mungkin akan uh, menyentuh dia kalau itu benar kalau itu benar kata Ibnu Qayyim prasangka itu cukup membebaskan seseorang dari azab Allah cukup membebaskan seseorang dari api neraka prasangka itu cukup untuk membebaskan seorang dari api neraka? Kita lihat Ibrahim mengatakan yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Aifkan alihan aifkan alihatan dunallahi turidun. Ya. Ya. Fama dhannukum birabbil alamin. Ada ilah selain Allah yang kalian inginkan kemudian nanti kelak di akhirat Fama dhannukum bi rabbil alamin? Apa prasangka kalian tentang Rabbul alamin? Ya. Ai fama dhannukum bihi ay yaf'ala bikum idza laqitumuhu wa qad abidtum ghairah? Apa prasangka kalian kira-kira nih kelak di akhirat? Bagaimana prasangka kalian? Kira-kira anggapan kalian? Ya ketika kalian ketemu dengan Allah padahal dalam keadaan kalian telah uh, menyembah selain Allah kira-kira kira-kira bagaimana anggapan kalian ya pastinya kita akan beranggapan dia akan beranggapan Allah akan mengazab kenapa ya karena dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah di dunia mungkin dia mengatakan dia melakukan segala apapun yang dia inginkan dari maksiat. Kemudian dia berpera, ber, berprasangka Allah akan mengampuni. Ya kalau prasangka itu benar, kira-kira kelak ketika di hadapan Allah dalam keadaan demikian melakukan segala kesalahan dan itu dicontohkan eh, oleh Ibn Qayyim dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Kira-kira kalian akan berprasangka apa dalam keadaan demikian? ya pasti akan prasangkanya dan prasangka buruk yaitu Allah akan mengadab kenapa karena itulah yang dilakukan ketika di dunia akan sulit kita untuk e, sejalan bahwa kita melakukan kesalahan kemudian kita e, dalam keadaan melakukan kesalahan berprasangka akan dimaafkan akan dimaafkan akan dimaafkan nah. ya. padahal kita telah melakukan uh, kesalahan yang fatal. Maka sungguh benar kata apa yang dikatakan oleh uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebelumnya bahwa ahsanan nasi dhannan bi rabbihim atwa'uhum lahu. Orang yang paling berhusnudzon kepada Allah adalah orang yang paling melakukan ketaatan kepadanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin Pemirsa Haku TV pemendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita simpulkan bahwasanya anna husnul dhanni billahi huwa husnul amal bahwasanya orang yang berhusnudzan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang berper, eh, dialah orang yang melakukan amalan yang baik pula ya dialah orang yang melakukan amalan baik pula bukan yang kemudian berpangku tangan dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan amal kebajikan yang seharusnya dilakukan maka husnul dhanni ma'ittiba'il hawa ajizun husnul dhan yang dibarengi dengan mengikuti hawa nafsu bukan mengikuti dengan kebaikan husnul dhan diikuti dengan hawa nafsu ya dia melakukan maksiat kemudian husnudhan kemudian melakukan maksiat lagi Allah akan ampuni melakukan lagi dia berpikir Allah akan ampuni lagi dia melakukan lagi maka itu adalah ajizun kelemahan kelemahan apa kelemahan akal yang nggak masuk logikanya ya sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan melakukan apa yang bermanfaat untuk setelah kematiannya. Dan orang yang lemah, ya, orang yang lemah, lemah akalnya adalah orang yang menatba'a nafsahu hawa yang mengikuti hawa nafsunya wa tamanna 'ala kemudian setelah itu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang husnudzon kepada Allah tanpa dibarengi dengan ketaatan, tanpa dibarengi dengan kebajikan yang dilakukan, itu adalah tamanna. Itu adalah angan-angan, bukan harapan. Yaitu bukan harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan bukti nyata, langkah real. Tetapi kalau harapan yang tidak dibarengi dengan langkah nyata, maka itu adalah angan-angan yang tidak mungkin akan tercapai. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup pertemuan ini dengan bukti bahwa harapan tidaklah cukup, namun dia adalah harapan akan berarti ketika dibarengi dengan langkah nyata melakukan ketaatan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 dan di surat An-Nahl ayat 110. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabirillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka lah orang-orang yang me mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita katakan siapa mereka yang mengharapkan rahmat Allah? Mereka adalah orang orang beriman dan berhijrah. Hijrah ini amal wajahadu berjihad. Jihad ini juga adalah amal. Ya. Maka bukan hanya orang yang berprasangka saja, tetapi mereka adalah orang yang beramal. Kemudian Allah berfirman pula dalam ayat yang lain, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim." Sesungguhnya eh, eh, Rabbmu bagi mereka orang-orang yang berhijrah yang setelah mereka diderita oleh cobaan kemudian mereka berjihad dan bersabar sesungguhnya Rabbmu min ba'diha laghafurur rahim setelah itu setelah apa itu setelah melakukan hijrah diberikan cobaan bersungguh-sungguh bersabar itu semua adalah amal min ba'diha laghafurur rahim setelah itu baru Allah akan berikan ampunan dan rahmatnya. Maka ampunan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sejalan dengan apa yang kita lakukan dari ketaatan kepadanya. Hendaknya kita tidak berpangku tangan dengan doa lisan semata tanpa uh, realisasi dalam kehidupan nyata kita dengan melakukan kebajikan-kebajikan, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk kita terus ya, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka baik tersebut Allah iringkan dengan hidayahnya kepada kita untuk melakukan ketaatan, ketaatan, ketaatan, kebaikan-kebaikan.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.